Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya Masjid Ras Al-Asr Pekurji rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan <clears throat> di Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab yang ke-15 tentang baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-110 dari awal Sama'il Nabi adalah dari Abdullah bin Zubair dari Az-Zubair ibn Al-Awam radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhudin adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Yaum di sini artinya perang. Dirani beliau memakai dua baju besi. Fanahadha ila sakhati falam yastati'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit menuju satu batu besar dan dia tidak mampu. Fa'aqada Tolhata eh, tahtahu lantas Nabi, eh, Nabi meminta Tolha untuk duduk di bawah beliau. Wasa'id dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi naik hatta stawa ala sakhati sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas batu besar tersebut. Qal sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakul aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda aujaba tolhatu maka wajib bagi tolha Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud itu memakai dua baju besi. Tepatnya dua baju besi tersebut adalah datul fudul dan baju besi yang namanya fiddah. Dan baju besi fiddah ini adalah baju besi yang Nabi dapatkan dari harta rampasan perang dari Bani Qainuqa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertempuran Uhud, beliau dahara, beliau muncul, beliau keluar dengan memakai dua baju besi. Dua baju besi ini satu melapisi yang lain. Wafihada maka dalam hal ini berarti terdapat mazidul himayah wal wiqayah. Adalah upaya untuk mazid bersungguh-sungguh berlebihan berlebihan dalam artian positif dia bersungguh-sungguh untuk melindungi dan melindungi. Dan ini satu hal yang tidak bertentangan dengan tawakal. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertawakal yang paling hebat. Wa kana yalbasu atahu wa dir'ahu. Namun meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai lam'ah lewati wadir ahu dan memakai baju besi. harap bahkan Nabi nampak yaitu keluar saat orang Uhud dengan menggunakan dua lapis baju besi. Demikian juga Nabi bersembunyi di gua e, Saur selama tiga hari di perjalanan beliau hijrah ke Madinah. Apa itu bentuk melakukan usaha? ya, bersembunyi sementara waktu sampai tiga hari, tiga malam. Fakana mutawakilan fi sabab la ala sabab. Maka beliau adalah orang yang bertawakal fi sabab dengan tetap melakukan usaha la ala sabab dan beliau tidak mengandalkan usaha. Beliau adalah orang yang bertawakal namun tetap menggunakan sebab fi sabab la ala sebab dan beliau tidak bertawakal pada sebab dan usaha. Maka Nabi bangkit menuju batu besar dan tidak mampu. Kot eh, yakunu boleh jadi Nabi tidak mampu naik ke batu besar tersebut karena batu besar tersebut tinggi dan tinggi. Demikian juga boleh jadi kemungkinan yang kedua karena beratnya dua baju besi yang beliau pakai. Wakat kuno dan kemungkinan yang ketiga boleh jadi disebabkan karena luka yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertempuran Uhud. Kuludali ketika hal ini muhtamilon semuanya mungkin. Lantas Nabi meminta Toha untuk duduk di bawah beliau eh, sehingga badannya dan punggungnya Tolhah ini jadi sulam menjadi tangga sehingga memungkinkan bagi Nabi untuk naik ke atas batu besar tersebut. Dan hikmah dan maksud dari Nabi e, bangkit menuju batu besar itu adalah min ajli dalam rangka yarahul muslimun. Nabi terlihat oleh kaum muslimin. Baik yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga mereka merasa nyaman ala hayatihi hati mereka tenang karena Nabi itu masih tetap hidup dan mereka bergembira karenanya karena dilimparkan isu ketika itu Nabi telah terbunuh ini ketika itu orang-orang musyrik e, eh, melemparkan isu bahasanya Nabi terbunuh padahal tidak maka untuk dan tak bunuhnya Nabi tentu akan menjatuhkan mental pasukan kaum muslimin. Maka supaya mereka hati mereka tenang, mental mereka tidak jatuh. Ya, maka Nabi ingin naik di atas ya, batu besar tadi agar terlihat oleh seluruh kaum muslimin. Dan mereka merasa nyaman karena melihat ternyata Nabi masih hidup. Tujuan yang lain karena pasukan kaum muslimin saat perang Uhud berkekocar kacir. Min ajla ayastami'u haula an-nabi. Supaya mereka kumpul di sekeliling Nabi. Sehingga kembalilah bagi mereka kekuatan mereka wasyaukah dan kekuatan mereka fil istimak dengan berkumpul. Sehingga istawa ala sahra artinya hatta ala wartafa'a alaiha. Sehingga Nabi berada di atas batu besar ini. Karena inilah makna istiwa dalam bahasanya orang Arab. Maka pelajaran yang lain dari hadis ini kita jumpai makna istiwa secara bahasa yaitu berada di atas dan berada di atas e, istawa istawa ala itu artinya berada di atas sesuatu namun istawanya makhluk ya, tentu berbeda dengan istawanya Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan penting tentang istawa terutama istawa untuk Allah Subhanahu wa taala bahasanya istiwa itu tidak mengharuskan bersentuh. Ya, terdapat banyak hal yang dia itu berada di atas sesuatu dan dia tidak menyentuh bawahnya. Ya, burung itu terbang di atas pohon. Ya, dia istawa alal ala syajarah. Berada di atas pohon. Dan burung tersebut tidak menyentuh pohon. Dan, langit itu di atas bumi. Mendung di atas bumi. Dan langit tidak menyentuh bumi. Dan mendung juga tidak menyentuh bumi. Iya, karena di antara hal yang uh, menyemangati sebagian orang untuk menolak istawa dalam pengertian berada di atas karena mereka punya asumsi dan anggapan bahasanya berada di atas sesuatu berarti persentuhan dengan sesuatu. Ya, maka satu hal yang patut untuk diluruskan bahasanya berada di atas sesuatu tidak mengharuskan persentuhan dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, berada di atas sesuatu itu tidak mesti membutuhkan yang di bawahnya. Ya. Ya, tidak mesti membutuhkan di bawahnya mendung di atas bumi dan mendung tidak membutuhkan bumi. Langit di atas bumi dan langit untuk tegak tidak membutuhkan bumi. Karena langit tegak tanpa e, tanpa tiang. Ya. <clears throat> Maka tidak mesti berada di atas sesuatu, dia membutuhkan bawahnya. Dan di antara faktor terbesar orang bersemangat untuk menolak istawa dalam artian berada di atas untuk Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya asumsi, punya anggapan bahasanya ketika Allah berada di atas ars dikira Allah membutuhkan ars. Maka sebagaimana dikatakan di matan akidah Tahawiyah bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars dan makhluk di bawahnya. Allah 'anil alamin karena Allah tidak membutuhkan eh, makhluknya satupun makhluknya. Wa innama natlu dan pada saat kita membaca firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Ar-Rahman ala arsistawa maka makna istawa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa'a berada di atas. Uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi berada di atas yang layak dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. La makna laha ghairuhu. Tidak ada mana istawa selain berada di atas. Wahadal makna lil ayat dan makna ayat dan makna untuk ayat ini rahma, uh, eh, Toha ayat yang kelima dan ayat-ayat yang lain ada tujuh ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalau Allah berada di atas arsh. Ada tujuh ayat. E, maka makna untuk ayat ini toha ayat yang kelima dan enam ayat yang lain waladi ajma'a alaihi a'immatus salaf. Inilah yang menjadi makna yang disepakati oleh para imam salaf rahimahumullahu taala. Aujabat Talha artinya wajibat lahul jannah, wajib surga baginya. Talha demikian juga Azubair yang meriatkan kisah ini keduanya adalah asrah mubasyarina bil jannah ada di antara sepuluh orang yang Nabi kabarkan mendapatkan surga dalam satu rangkaian hadis. Namun berkenaan dengan hadis di atas tadi ada catatan kaki yang belum kita baca. Diatkan hadis ini juga diatkan oleh at di jamiknya, di sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq dan dia adalah mudallis dan dalam riwayat ini Muhammad bin Ishaq pakai ain ini dari Muhammad bin Ishaq. Ya, akan tetapi al hadis Abdul musnad Imam Ahmad. Hadisnya terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan di sana terdapat tasrih penegasan kalau Muhammad bin Ishaq itu sama mendengar dari gurunya. Berarti kesimpulannya hadisnya sahih. Kemudian hadis eh, selanjutnya hadis yang ke-111 dari Asaib As ibn Yazid beliau mengatakan Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud beliau memakai dua baju besi. Kedahara bainahuma. Maka beliau menampakkan diri yaitu ikut dalam keluar dalam peperangan ini dengan memakai dua lapis baju besi. Asaib bin Yazid radhiallahu anhu adalah sahabi sahir adalah sahabat belia hujabihi dia di bawah haji saat hajatul wada saat Hajatul Wada umurnya baru tujuh tahun. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah karena beliau meninggal tahun 91 Hijriah. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan hadisnya adalah mengkabil adalah sejenis marasil sahabat. Mursal sahabi dan mursal sahabi itu hujah itu ada seorang sahabat menceritakan satu kisah ya, yang tidak dia jumpai maka berarti dia tidak langsung tahu dia punya memakai perantara dan perantaranya bisa dipastikan adalah sahabat yang lain ya, bisa dipastikan sahabat yang lain ya, karena bisa dipastikan eh, perantaranya adalah sahabat yang lain dan semua sahabat itu terpercaya Eh, maka eh, mursal sahabi la yadur atau irsal sahabi mursalnya sahabat itu tidak mengapa. Oleh karena itu mursal sahabi itu hujjah. Eh, maka saat hajat wada umur beliau tujuh tahun. Berarti beliau tidak mengikuti perang Uhud. Namun cerita tentang perang Uhud. Bisa dipastikan Sa'id bin Yazid ini mendapatkan cerita perang Uhud dari sahabat yang lain. Boleh jadi bapaknya atau yang lain, keluarganya, kerabatnya atau sahabat yang lain. Dan dalam sunan Abu Dawud, waqad ja'a terdapat di sunan Abu Dawud penegasan dari Sa'ib ibn Yazid an rajulin dari seseorang qad samahu yang dia sebutkan namanya dari kalangan sahabat, namun perawinya boleh jadi lupa siapa nama sahabat yang disebutkan. Namun ketika asalnya Sa'id menyebutkan sahabat yang jadi perantaranya. Pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Kemudian uh, bab yang ke-16 bab umaja'a, bab riwayat-riwayat fisifati yang memberikan deskripsi tentang mirfar, tentang helm pelindung uh, helm baju besi, pasangan baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirfar dari kata-kata al-ghafri maknanya as menutupi. Definisi mirfar adalah sesuatu yang dipakai oleh mukotil orang yang berperang. Dia pakai pada kepalanya. Semisal huda, huza seperti helm. Namun terbuat dari besi untuk melindungi kepala dari panah, dari tebasan pedang dan yang lain. Hadis yang ke-112 dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah itu saat Fathul Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah. Wa alaihi mirfar dan Nabi memakai mirfar. Dan saat Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi mengeluarkan uh, daftar hitam Nabi sampaikan, siapa saja yang menjumpai ini, ini, ini, ini, ini, ini, maka habisi dia. Ya, meskipun di Masjidil Haram. Maka ada orang-orang tertentu. Karena Nabi ketika Fatul Makkah mengatakan, siapa yang uh, masuk uh, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman dan siapa yang berada dalam rumahnya dia aman. Namun ada sejumlah orang yang Nabi masuk dalam daftar khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habisi orang ini di mana saja anda temui, kalian temui. Nah di antaranya orang yang masuk dalam daftar khusus Nabi tadi seorang namanya Ibnul Khattal. Iya. Dan dia termasuk dalam daftar khususnya Nabi. Iya, habisi fulan, fulan, fulan, fulan. Nah. Maka di antaranya ada nama Ibnu Khattab. Fakila lahu disampaikan kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada Ibnu Khattal, wahai Nabi, ini ada Ibnu Khattal, Muta'allikun bi asaril Ka'bah. Dia bergantungan pegangan kiswah Ka'bah. Dia, bergantungan di kiswah Ka'bah. Gimana? Apakah tetap dieksekusi? Hmm, dia di dalam masjid. Bukan pegangan kiswah. Nabi katakan uktuluhu. Tidak ada ampun. Tidak ada ampun. <clears throat> Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim demikian juga Musannif itu At-Tirmidzi di jami'nya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah saat Fatul Mekah dan di kepala Nabi terdapat mirfar. Dan nanti akan datang setelah judul bab ini bahasanya Nabi ketika Fatul Mekah beliau masuk Mekah dalam keadaan memakai sorban berwarna hitam. Ya, nampaknya kontradiktif. Satu mengatakan pakai mirfar, satu mengatakan pakai uh, eh, serban hitam. Fala tanafi, tidak ada kontradiksi dalam dua riwayat ini. Karena satu hal halnya mungkin ayakuna qad Nabi menggabung menggabung dua-duanya. Karena mirfar itu mungkin ayul bas wahdaha dipakai sendirian dan mungkin antul bas ini, ya, dipakai tah-tahu dan di bawah di bawah mirfar tersebut terdapat kolan suah terdapat peci Mungkin antul bas dan mungkin saja uh, mirfar itu dipakai fokohu dan di atas mirfar terdapat imamah sorban. Ya, maka bisa dikompromikan Nabi pakai mirfar setelah itu pakai sorban. Sehingga disebut beliau pakai mirfar ya benar, beliau pakai sorban juga benar. Apa komprominya anahu akibatu khulihi setelah Nabi masuk ke kota Mekah Nabi copot mirfarnya kemudian memakai sorban berwarna hitam. Ya, tentang Ibnu Khattal ja'a fi ba'di riwayat ya, bahasanya eksekutor yang untuk menghabisi Ibn Khattal ini adalah Sa'id Ibn Huraiz radhiallahu anhu. Dan Ibn Khattal adalah salah satu dari sejumlah orang yang Nabi katakan darahnya sia-sia. Artinya adalah uh, uh, ahdara adama itu terjemah talaknya darahnya sia-sia. Artinya membunuhnya tidak eh, membunuhnya tidak berdampak diat. Itu yang dimaksud darah sia-sia. Darah sia-sia itu artinya tidak ada kewajiban bayar dia. Hmm. Eh, terjemah bebasnya kita katakan dia adalah salah satu dari orang-orang yang Nabi katakan itu adalah orang yang halal darahnya. Saat hari penaklukan kota Mekah, Nabi perintahkan untuk menghukum mati orang-orang ini yang masuk dalam daftar khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ainama wujidu. Di mana saja orang ini tertangkap. Baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Nah, karena ada apa dengan Ibnu Khattal ini? ini ya, Nabi seorang yang pemaaf, namun tidak ngasih maaf untuk Ibnu Khattal. Ini, ada apa dengan orang ini? Bukan min amrihi. ini gara-gara Pemas masalah Ibnu Khattal, nih. Masalah Ibnu Khattal adalah annahu aslama. Dulunya dia muslim. Dia pernah masuk Islam. Wa kana ma'u khadimun muslimun yakhdumuhu. Dan dia punya pembantu muslim yang melayani beliau. Melayani Ibnu Khattal ini. Tsumma tadda ba'da dzalik. Dia murtaddin. Sumartadda ada dalik. Kemudian dia murtad. Ibnu Khattab kemudian murtad setelah itu dan membunuh ya, pembantunya. Maka dia murtad dan dia punya kasus pembunuhan. Murtad menyebabkan halal darahnya, kasus pembunuhan menyebabkan halal darahnya. ya Nabi ya. Dan dia ngejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini juga menghalalkan darahnya. Tiga faktor. Ini semuanya menyebabkan halnya darahnya. Watakoda paina painata ini dia punya dua ya, budak perempuan. Yang dia tugasi untuk bernyanyi lahu untuk apa kepentingan Ibnu Khattal. Apa nyanyiannya? Ejaan terhadap Nabi. Wasabbihi dan cacian kepada Nabi. Wasab dan cacian kepada para sahabat Nabi. Setelah murtad dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah dan eh, dan aturan di perjanjian Hudaybiyah siapa yang ke Mekah yang murtad dari kaum muslimin kemudian ke Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Maka dia murtad ke Mekah. Nah, saat Fatul Mekah Nabi cari orang ini. Nabi cari orang ini. Nabi katakan bunuhlah dia. Maka Nabi memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khattal di mana saja dijumpai. Qil ada yang menjelaskan bahasanya eksekutornya adalah Abu Barza al-Aslami. Radhiallahu anhu waqil dan ghairu dalik dan ada pendapat yang lain. Ya, qatalahu baina ukni walam maqam. Dan Ibnu Khattal ini dibunuh di Multazam namanya. Daerah antara eh, antara eh, Eh, mak bukan multazam. Kalau multazam itu sampai pintu. Baina rukni wal maqam. Ya, antara rukun Hajar Aswad wal maqam dan maqam Ibrahim. Antara rukun Hajar Aswad sampai maqam Ibrahim. Ya, di situ tempat eksekusi Ibnu Khattab. Ya, kemudian uh, riwayat selanjutnya dari Anas bin Malik atau sebelumnya dari hadis di atas terdapat pelajaran bahasanya kiswah nak, kiswah Ka'bah itu sudah ada sejak masa silam. Ini. Kiswah Ka'bah itu sudah ada sejak masa silam. Saat Fatum Mekah sudah ada kiswah Ka'bah. Astaril Ka'bah. Penutup Ka'bah. Maka uh, adanya kiswah, adanya kain penutup untuk Ka'bah adalah di antara sunnah takariyah. Ya, ada sejak masa jahiliyah Nabi biarkan. Nabi biarkan ya, untuk dan Nabi teruskan. Kemudian dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah saat Fatul Mekah. Di kepala beliau ada mirfak. Qal falam manaza'u ja'u rajulun. Maka tatkala Nabi mencopot mirfarnya, datanglah salah satu sahabat yang melapor dan berkata pada Nabi Ibnu Khattal itu bergla, bergelanyutan di, di kiswah Ka'bah. Nabi katakan uktuluhu bunuh dia. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan telah sampai padaku bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idin pada hari itu pada hari Fatul Mekah beliau tidak dalam kondisi ihram. Ini. Buktinya beliau pakai mirfar. Ini, beliau pakai mirfar. Red yang lain beliau pakai sorban. Seandainya beliau dalam kondisi ihram, beliau tidak maka orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh pakai tutup kepala yang nempel di kepala. Maka tentu tidak akan pakai mirfar, tidak akan uh, memakai sorban. Sehingga Nabi ketika Fatul Mekah tidak dalam kondisi ihram. Nah, maka di sini e, jawaban untuk e, permasalahan fikih. Apakah setiap orang yang masuk ke Mekah harus dalam kondisi ihram? Harus dalam kondisi ihram. Hmm. Orang yang pertama kali datang ke Mekah, begitu masuk Mekah, masuk tanah haram, apakah dia harus dalam kondisi ihram? Sebagian ulama mengatakan harus. Dia harus dalam keadaan ihram. Ada sebagian lama yang ngasih rincian. Ya, dan ini yang lebih tepat. Jika dia masuknya nusuk dan datang ke Mekah itu tujuannya untuk ibadah, iya. Non jika dia tujuan masuk ke Mekah itu mau dagang atau mau yang lain, maka dia boleh masuk ke Mekah tidak dalam kondisi ihram. Dan dalil yang menguatkan pendapat ini, pendapat yang kedua ini, hadis ini. Nabi masuk ke Mekah saat uh, Nabi tiba di kota Mekah saat waktu Mekah ya, dalam keadaan di kepala beliau terdapat mirfar atau terdapat uh, terdapat sorban. Ini semua menunjukkan kalau beliau tidak dalam kondisi ihram. Sehingga jika orang masuk Mekah tujuannya memang bukan nusuk, bukan mau umrah, bukan mau haji, ya, maka tidak ada keharusan dia masuk dalam keadaan ihram. Ini ada jalur lain untuk hadis Anas. Uh, nah. eh, Ibnu Syihab mengatakan balaghani anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhriman ai anna husnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk Mekah dalam keadaan berihram. Wa mimma yashatu lidzalik di antara hal yang menguatkan hal ini mayati fi tarjamatil qadimah apa riwayat yang ada di uh, judul bab setelahnya dari hadis Jabir bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ke Mekah saat Fatul Mekah dalam keadaan memakai sorban berwarna hitam. Wistafadu dan bisa diambil faedah dari hadis ini. Bahasanya siapa yang ingin masuk kota Mekah dihajah. Karena satu kebutuhan. Walisa meniatihi ayuh rim dan dia tidak punya niat untuk ihram. Ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Maka Laisa alih dia tidak memiliki kewajiban untuk memakai ihram. Memakaikan ihram yalzam jadi keharusan man arada orang yang ingin masuk Mekah hajat dengan niat nusuk. Dengan niat untuk beribadah, boleh jadi ibadahnya adalah haji atau atau mu'tamiran atau ibadahnya adalah ibadah umrah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ودعنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك